Uh, namun pada malam yang berbahagia ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan mengambil istirahat sejenak Eh, karena baru saja beberapa pekan yang lalu, kurang lebih satu dan dua pekan yang lalu kita sudah uh, melaksanakan ujian lisan dan insya Allah tabaraka wa taala uh, mudah-mudahan Allah swt memberikan izin untuk besok dapat antum bisa lihat atau bisa download soal ujian tulisan. Dan pada malam ini insya Allah taala kita akan membahas uh, masalah yang sebenarnya sudah kita pernah bahas sebelumnya yaitu kurang lebih di awal pertemuan kita pada tahun 2007 yang lalu yaitu berkaitan dengan masalah yang penting yang mudah-mudahan setelah kita mendengarkan pembahasan ini uh, akan memacu semangat kita kembali dan mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. Materi yang dimaksudkan adalah yaitu tentang keutamaan mempelajari bahasa Arab. Tak menyangka ketika Ana mulai mengumpulkan nukilan-nukilan para ulama berkaitan dengan masalah ini, subhanallah, ternyata sangat banyak. Dan dari nukilan-nukilan ini eh, banyak sekali perkataan-perkataan yang berharga dari para ulama kita yang bisa kita jadikan sebagai ibrah, kita jadikan sebagai uh, eh, tergib sebagai motivasi dan pendorong agar kita terus mempelajari bahasa Arab ini. Dan antum bisa membaca nukilan-nukilan ini dari beberapa kitab, misalnya dari kitab uh, Ar-Risalah karangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian juga antum bisa baca <clears throat> di kitab Iqtira Siratil Mustaqim, Iqtira Siratil Mustaqim karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu pula di Majmu' Al-Fatawa dan juga di uh, kitab Al-Iman. Uh, kemudian antum bisa juga baca misalnya di kitab uh, tulisan Ibnu Abdul Bar yaitu Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Kemudian juga kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Asy-Syatibi dan kitab-kitab yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita uh, izin agar kita dapat membacakan seluruh nukilan-nukilan tersebut agar uh, gambaran tentang betapa utamanya mempelajari bahasa Arab ini uh, jelas di mata setiap uh, ikhwan dan akhwat yang ingin mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, kita buka pembahasan kita dengan salah satu daripada firman Allah Tabaraka wa taala. Saya ingin menjelaskan uh, bahwasanya Al-Qur'an ini yang merupakan sumber hukum Islam di mana setiap muslim mengambil darinya ilmu-ilmu Islam yaitu al quran Al Karim Allah tabaraka wa taala menurunkannya dengan bahasa Arab di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf misalnya surat Yusuf eh, surat ke-12 ayat ke-2. Allah tabaraka wa taala firman inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata dalam tafsirnya وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها Al-Hafidh Ibn Kathir mengatakan seraya ingin menjelaskan mengapa Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Rahasianya adalah diantaranya. Wadhalika yaitu Lianna al Arab karena bahasa Arab itu afsahul lugat. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih. Wa abyanuha wa ausauha, paling jelas. Wa ausauha dan paling luas. Wa aktharuha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus serta paling mampu bahasa Arab ini paling mampu untuk mengungkapkan makna-makna yang terbesit dan diinginkan oleh jiwa. Jadi misalnya kalau ada perkataan yang terbesit dalam hati kita dan pikiran kita, bahasa Arab memiliki kata yang cukup kaya dan luas yang dapat kita pilih salah satunya untuk mengungkapkan apa yang terbesit dalam hati kita. Falihada karena itulah unzila ashraful kutubi bi ashrafil lughat karena itulah diturunkan kitab yang paling mulia yaitu Al-Qur'anul Karim dengan bahasa yang paling mulia yaitu bahasa Arab. Antum bisa lihat uh, tafsir Ibn Kathir ini uh, tepatnya pada jilid kedua halaman 603 uh, eh, ketika menafsirkan firman Allah Tabaraka wa taala surat Yusuf ayat kedua. Dari nukilan atau penjelasan Al-Hafidh Ibn Kathir ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya bahasa Arab itu memiliki beberapa uh, keistimewaan. Di antaranya yang disebutkan di sini bahasa Arab adalah bahasa yang paling jelas. Bahasa yang paling luas. Bahasa yang paling mampu untuk mengungkapkan makna-makna yang terbesit dalam hati kita. Bahkan disebutkan di akhir tafsirnya, di akhir tafsir ketika menafsirkan surat Yusuf ini, Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mengatakan, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Dari sekian banyak bahasa yang ada, Al-Hafidh Ibn Kathir mengatakan, di antara sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitabnya, karena bahasa Arab adalah bahasa yang mulia. Maka wajar jika Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih bahasa ini sebagai bahasa uh, Al-Quranul Karim. <clears throat> Begitu pula uh, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah antum bisa baca kitab Ar-Risalah tahqiq uh, Syekh Ahmad Syakir dalam halaman 42 Lalu Imam Syafi'i mengatakan walisanul Arab seraya menjelaskan keutamaan bahasa Arab. Walisanul Arab dan bahasa Arab itu awsaul alsinati madhaban. Bahasa yang paling luas. Wa aktsaru alfadhan dan yang paling kaya dengan kosakata. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala juga berkata dalam kitabnya, masih dalam kitab Ar-Risalah uh, dan uh, masih berbicara tentang keutamaan bahasa Arab Beliau mengatakan, nukilannya agak cukup panjang tapi uh, mudah-mudahan bisa dipahami. Wa aulan nasi bil fadli, Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa aulan nasi bil fadli fil lisani man lisanuhu lisanun nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling utama dalam berbahasa adalah siapa saja yang berbahasa dengan bahasa yang digunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling utama, orang yang paling mulia dalam berbahasa adalah siapa saja yang berbahasa dengan bahasa yang digunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua tahu bahwasanya bahasa yang digunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahasa Arab. Kemudian Al-Imam Syafi'i mengatakan wala yajuzu wallahu alam an yakuna ahlu lisanihi atba'an li ahli lisani ghairi lisanihi fi harfin wahid. Wala yajuz, kata beliau, Imam Syafi'i mengatakan wala yajuz dan tidak boleh. Wallahu alam, orang tersebut tidak boleh menjadi pengikut orang yang tidak berbahasa Arab. Walaupun dalam satu huruf saja. Dan wallahu alam kata Imam Syafi'i, orang tersebut tidak boleh menjadi pengikut orang yang tidak berbahasa Arab walaupun dalam satu huruf saja. Subhanallah. Kemudian bal kullu lisanin tabaun lilisanihi wa kullu ahli dinin qablahu fa alaihim ittiba'u dinih. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan setelah mengatakan bahwasanya orang tersebut yakni orang yang berbahasa Arab tidak boleh menjadi pengikut orang yang tidak berbahasa Arab walaupun dalam satu huruf saja beliau mengatakan bahkan Seharusnya semua bahasa menjadi pengikut bahasa Arab. Semua bahasa menjadi pengikut bahasa Arab dan begitu pula seluruh agama. Wajib bagi mereka untuk mengikuti agama Islam. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan beberapa ayat eh, dari Al-Qur'anul Karim di antaranya adalah uh, firman Allah tabaraka wa taala <clears throat> Dalam surat Asy-Syu'ara misalnya, surat ke-26 ayat 192 sampai 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin yaitu Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Begitu pula Al-Imam Syafi'i mengutip salah satu ayat uh, dalam surat Ar-Ra'd misalnya, surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat ke-37. Allah tabaraka wa taala firman, "Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyya." Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan juga ayat-ayat lain yang disebut oleh Imam Syafi'i yang menjadi penegas uh, dari apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i uh, eh, yang sudah kita bacakan tadi. Maka dari beberapa nukilan yang kita sebutkan tadi, baik dari Al-Quranul Karim maupun dari eh, penafsiran para ulama, kemudian juga perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, maka dapat disimpulkan bahwasanya eh, mempelajari bahasa Arab memiliki banyak keutamaan. Mempelajari bahasa Arab memiliki banyak keutamaan. Dan uh, insyaallah tabaraka wa taala kita akan menjelaskan uh, satu persatu uh, paling tidak secara global hal-hal uh, hal -hal yang menunjukkan bahwasanya mempelajari bahasa Arab adalah sesuatu yang utama dalam kehidupan seorang muslim. Baiklah kita mulai. Apa yang akan kita bahas pada beberapa menit ke depan? Ini mungkin uh, jawaban dari satu pertanyaan yang uh, bisa jadi diungkapkan beberapa orang. mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab? Bisa jadi ada orang yang mengatakan kepada kita, mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab? Maka untuk menjawab uh, pertanyaan ini, kita berikan uh, jawaban yang mudah-mudahan uh, memuaskan dan uh, jawaban yang kiranya uh, menjadi pendorong bagi kita untuk tidak ragu bahwasanya setiap muslim harus mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, jawaban yang pertama yang bisa kita katakan bahwasanya mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari dinul Islam. Bahasa Arab adalah bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari dinul Islam. Ikhwan wa akhwat fillah azakumullah setiap muslim mengetahui bahwasanya bahasa Arab memiliki kaitan yang sangat erat dengan dinul Islam. Bahkan seperti yang saya katakan tadi bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang tidak bisa dipisahkan dari dinul Islam. Sangat erat kaitannya. Apa sebabnya? Karena yang pertama, Al-Quranul Karim. Wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi yang menjadi sumber utama dalam mengambil hukum-hukum Islam yaitu Al-Qur'anul Karim berbahasa Arab. Setiap muslim mengetahui dengan pasti Al-Quran Al-Karim diturunkan dengan bahasa Pada saat itu, pada saat diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sudah banyak bahasa-bahasa. Pada saat diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, pada saat itu sudah banyak bahasa. Tapi mengapa Allah SWT memilih dari sekian banyak bahasa itu hanya satu bahasa saja? Ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah Tabaraka wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa yang Allah jadikan sebagai bahasa Al-Qur'an ini menunjukkan bahasa Arab memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak kemuliaan. Maka kita katakan sekali lagi, siapa saja yang mempelajari bahasa Arab, berarti dia telah berusaha untuk mendekatkan dirinya dengan Al-Quranul Karim. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang tidak terpisahkan dari Al-Quran. Begitu pula Nabi Muhammad SAW yang Allah jadikan sebagai Nabi penutup, khataman Nabiin. Dengan apa dia berbicara, Ikhwan? Dengan bahasa Jawa? Dengan bahasa Sunda? Dengan bahasa yang lain? Tidak. Penutup para Nabi dan Rasul yang dengannya semua ajaran dan syariat-syariat Nabi sebelumnya terhapus, semua harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus dari orang Arab dan berbicara dengan bahasa Arab. Dan semua hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab. Maka dari sini ikhwan wa akhwat fillah azakumullah terlihat dengan jelas bahwasanya sekali lagi bahasa Arab adalah bahasa yang tidak terpisahkan dari dinul Islam. Bahkan bahasa Arab adalah bahasa yang penting bahasa Arab eh, bahasa yang sangat penting. Karena Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dengan bahasa Arab. Kedua sumber kedua sumber hukum Islam ini di mana setiap muslim mengambil uh, ilmunya dari kedua sumber ini yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, kedua-duanya tidak mungkin dapat diambil kecuali jika kita memahami bahasa Arab. Maka wajar jika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wa aidan fa inna nafsal al arabiyyati al min ad-din wa ma'rifatuha fardun wajib fa inna fahmal al-kitabi was-sunnati fardun Wa la ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو wajibun Thumma منها ما هو واجب على a'yan ومنها ما هو واجب على الكفاية. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Iqtira'is Siratil Mustaqim adalah halaman 207 beliau mengatakan dan juga wa aidan dan juga fa inna nafsal lughatil arabiyyati min ad-din bahasa Arab itu adalah bagian dari dinul Islam bahasa Arab adalah bagian dari dinul Islam. Wa ma'rifatuha fardun wajib dan mengetahuinya, mempelajarinya adalah satu kewajiban, fardun wajib. Di sini seakan-akan uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan bahwa karena bahasa Arab itu bahasa yang tidak terpisahkan dengan dari adinul Islam, sedangkan setiap muslim diwajibkan untuk mengetahui dinul Islam, maka jalan untuk mengetahui dinul Islam itu dengan bahasa Arab. Maka dari sini eh, kita katakan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahasa Arab hukumnya menjadi satu kewajiban bagi uh, seorang muslim. <clears throat> Lalu beliau mengatakan fa inna fahmal kitabi was sunnati fardun karena mengapa beliau menyimpulkan bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu satu kewajiban karena fahmal fa inna fahmal kitabi was sunnah fardun karena memahami bahasa Arab itu, memahami Al-Quran dan Sunnah, hukumnya apa ya, kan? Memahami Al-Quran dan Sunnah? Fardun, wajib. Wala yufhamu illa bifahmil lughatil Arabiyah. Dan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Lalu beliau menyebutkan satu kaidah, wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sampai bisa menerjemahkan, wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini kaidah yang sangat masyur. Kata Syekhul Hasan bin Taimiyah ketika menjelaskan bahwasanya memahami Al-Qur'an dan Sunnah wajib hukumnya. Ada kedalik. Dan kedua hal ini yaitu Al-Qur'an dan Sunnah tidak mungkin dipahami kecuali dengan cara memahami bahasa Arab. Antum paham urutannya. Lalu Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan satu kaidah yang berkaitan dengan apa yang disebutkan tadi wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jika ada suatu kewajiban yang tidak sempurna dilaksanakan kecuali dengan disertai suatu hal, ana ulang, jika ada suatu kewajiban yang mana kewajiban ini tidak sempurna dilaksanakan kecuali dengan disertai suatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib. Fahimtum ya kawan? Kita ulang sekali lagi. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Maksud daripada kaidah ini adalah jika ada suatu kewajiban yang tidak sempurna dilaksanakan kecuali dengan disertai suatu hal, memahami Al-Quran dan Sunnah, bagaimana hukumnya tadi? Wajib kewajiban ini, kewajiban memahami Al-Quran dan Sunnah ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan sempurna. Nah, Antum pahami baik-baik. Anda ulang, memahami Al-Quran dan Sunnah hukumnya wajib. Kewajiban ini, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin dapat sempurna kita laksanakan kecuali dengan disertai satu hal. Apa satu hal tersebut ya, Ikhwan? Mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab. Maka hal hal yang dapat menyempurnakan kewajiban tadi yaitu bahasa Arab hukumnya wajib. Kemudian kata Syekhul Hasan bin Taimiyah, seraya ingin menjelaskan bahwa bahasa Arab itu tidak semuanya wajib bagi setiap orang untuk dipelajari. Artinya ada bagian-bagian yang hukumnya fardu ain, ada bagian-bagian yang hukumnya hanya fardu kifayah. Kemudian beliau mengatakan, summa minha," kemudian Sebagian bahasa Arab itu ma huwa wajibun alal a'yan. Sebagian bahasa Arab itu ada yang masuk dalam kategori fardu ain. Apa itu fardu ain? Nama fardu ain ya, Kewajiban setiap individu. Setiap individu tidak terlepas dari kewajiban itu. Semuanya harus melaksanakan. Jadi bahasa Arab itu sebagiannya ada yang masuk dalam kategori fardu ain, tapi kata beliau Wa minha dan sebagian lainnya ma huwa wajibun alal kifayah. Sebagian lainnya masuk dalam kategori fardu kifayah. Apa beda antara fardu ain dengan fardu kifayah? Fardu ain dari kewajiban setiap muslim. Kalau fardu kifayah jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya dengan jumlah yang cukup, maka sebagian lagi tidak lagi wajib. Jadi dari dari bahasa Arab ini ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu hukumnya wajib mempelajarinya, apakah maksudnya seluruhnya bagi setiap individu muslim wajib? Tidak. Tidak. Ada bagian-bagian yang yang memang hukumnya fardu ain, tapi ada juga bagian-bagian lainnya hukumnya fardu kifayah. Dan nanti kita akan baca penjelasan Al-Imam Syafi'i bagian mana saja yang fardu ain dan bagian mana saja yang fardu kifayah. Kemudian di antara hal lain yang membuktikan bahasanya bahasa Arab itu bahasa yang tidak terlepas dari dinul Islam, bahkan bahasa Arab adalah bahasa yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim. Bukankah setiap muslim yang taat kepada Allah pasti salat lima waktu? Ada sekedar lagi, ya, ikhwan? Apa yang dibaca ketika salat lima waktu? Dari sejak takbiratul ihram sampai salam dengan bahasa apa itu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemudian doa-doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik doa misalnya doa setelah sholat, zikir dan doa ketika pagi dan petang, zikir dan doa ketika misalnya terkena musibah atau yang lainnya. Bukankah semuanya dengan bahasa Arab? Iya. Yeah. Maka kita katakan bahasa Arab itu bahasa yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang Muslim. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, seraya ingin menjelaskan e, mana saja bagian bahasa Arab itu yang fardu ain dan mana yang bukan. Beliau mengatakan, <clears throat> antum bisa lihat perkataan ini dalam e, kitab Ar-Risalah e, tahqiq Syekh Ahmad Syakir dari halaman 48 sampai halaman 49. Beliau mengatakan, ana bacakan dulu redaksi Arabnya, kemudian kita terjemahkan. Fa'ala kulli muslim فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Risalah maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kesanggupannya. Wajib bagi setiap muslim, lihat kalimatnya. Wajib bagi setiap Muslim untuk mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kesanggupannya. Hingga ia bersyahadat dengan benar dan mampu untuk membaca Al-Quran dan dapat melafazkan zikir-zikir yang diwajibkan atasnya, yaitu berupa takbir, tasbih, tasyahud, dan yang lainnya ketika sholat. Namun, nah ini, lihat, ketika uh, Syekhul Islam uh, Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab yang dengannya dia mampu pertama dia mampu untuk bersyahadat dengan benar. Artinya dia dia mampu untuk memahami apa yang dia ucapkan ketika bersyahadat. Kemudian dia juga mampu untuk membaca Al-Qur'an Kemudian dia juga mampu untuk melafazkan zikir-zikir yang diwajibkan atasnya, yaitu zikir apa saja yang diwajibkan setiap muslim. Zikir apa yang diwajibkan setiap muslim? Zikir ketika sholat. Ras ketalik? Takbir, tasbih, tasyahud, dan yang lainnya. Lalu setelah itu, ini seakan-akan Imam Syafi'i mengatakan ini batasan batasan bahasa Arab yang wajib ini nih, yang fardu ain bagi setiap muslim. Lalu kata beliau, namun jika ia mempelajari bahasa Arab lebih dari yang diwajibkan, maksudnya lebih daripada yang disebutkan tadi, misalnya ingin mempelajari ilmu nahu dan sarf, tafadhol. Jika ingin mempelajari ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, maka kata beliau, maka itu lebih baik, lebih baik baginya. Maka itu lebih baik baginya. Jadi kita simpulkan dari pembahasan pertama ini, Yohan, ya, bahwasanya yang pertama bahasa Arab itu bahasa yang tidak terpisahkan dari dinul Islam. Bahkan merupakan dia bagian yang terpenting dari dinul Islam. Karena Allah wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab. Dan mengutus Nabi terakhir, Nabi penutup dari seluruh nabi dan rasul dari bahasa dari bangsa Arab dan berbicara dengan bahasa Arab. Maka dari sini setelah kita mengetahui bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang tidak terpisahkan dari dinul Islam, bahkan bagian terpenting dari dinul Islam, maka para ulama seperti yang kita bacakan tadi dari Al-Imam Syafi'i dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian dirinci. Para ulama menjelaskan bahwasanya ada bagian dari bahasa Arab itu yang hukumnya fardu ain, ada yang merupakan bagiannya fardu kifayah. Apa saja yang fardu ain? Al-Imam Syafi'i mengatakan di antara yang fardu ain misalnya Eh, apa yang dapat membantu kita misalnya untuk memahami apa yang kita baca ketika sholat dan juga mampu agar kita kita mampu untuk melafazkan dan memahami syahadat yang kita baca dan juga zikir-zikir lain yang diwajibkan lebih dari itu lebih dari itu maka hukumnya fardu kifayah misalnya ilmu nahu dan ilmu sarf ilmu balaghah ilmu bayan ilmu maani dan seterusnya itu semua masuk kategori fardu kifayah. Jika ada kaum muslimin yang mempelajarinya dengan jumlah yang cukup maka itu sudah menjadi uh, kecukupan bagi setiap kaum muslimin sehingga yang lain tidak wajib untuk mempelajari hal tersebut. Ini uh, pembahasan yang pertama yaitu uh, jawaban yang pertama berkaitan dengan soal uh, mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab. Yang kedua <clears throat> Sebenarnya kalau dirinci satu persatu maka ini bisa jadi mungkin memakan waktu dua atau tiga jam. Mungkin kita akan singkat saja, kita akan baca secara global eh, nukilan-nukilan dari para ulama. Mudah-mudahan eh, satu dua bisa mewakili dari apa yang eh, kita tinggalkan dan kita tidak baca. Baik. Yang kedua, mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab? Yang kedua adalah karena dengan mempelajari bahasa Arab Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim dan memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di pembahasan yang pertama bahwasanya Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dapat dipahami kecuali melalui jalan memahami bahasa Arab. Dan sebagai penguat dari apa yang disebutkan uh, di atas, di sini kita sebutkan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang bisa menjadi uh, penguat bahwasanya dengan memahami bahasa Arab maka kita akan dimudahkan untuk memahami Al-Qur'an dan akan dimudahkan memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala <clears throat> dalam surat Maryam misalnya. Surat Maryam surat ke-19 ayat 97 Allah Subhanahu wa taala firman "Fa innama yassarnahu bilisan bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda." Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu. Agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Lihat di sini Allah mengatakan, maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. ma yassarnahu bilisanik. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. E, domir anta di sini kembali ke siapa ikhwan? Kepada Rasul saw. kepada Nabi Muhammad saw. dan apa bahasa apa yang dipakai Nabi Muhammad saw? Bahasa Arab. Maka al hafidh Ibnu Kathir dalam tafsirnya tafsirul Quranul Adi mengatakan ketika menafsirkan ayat ini fa ma yassarnahu dan sungguh kami telah mudahkan dia mudahkan yakni Al-Qur'an kami mudahkan Al-Qur'an itu bilisanika ya Muhammad dengan lisanmu hai Muhammad wa lisanul Arabiul mubinul fasihul kamil yaitu bahasa yang al-arabi bahasa Arab al-mubin yang jelas Al-fasih yang fasih, al-kamil yang sempurna. Begitu pula Al-Imam ash syaukani dalam tafsirnya yaitu Fathul Qadir, beliau eh, menafsirkan ketika menafsirkan uh, ayat yang kita baca barusan, ay, maksudnya adalah yassarnal Qur'an biinzalina lahu ala lughatika. Maksudnya adalah maksud daripada ayat yang kita baca tadi adalah kami yaitu Allah tabaraka wa taala mudahkan Al-Qur'an karena diturunkan dengan bahasa wahai Muhammad. Ya dengan diturunkan bahasa Arab itu maka dimudahkan. Begitu pula eh, Syekh Abdurrahman As-Sa'di eh, berkata dalam tafsirnya yaitu Tafsirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan beliau mengatakan yukhbiru ta'ala an ni'matihi ta'ala dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang salah satu nikmatnya. Wa anna Allah yassara hadzal Qur'an al-Karim lisanir Rasul. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran ini lantaran ia diturunkan dengan lisanir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan dengan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yassara alfadhahu wa ma'aniyahu. Allah mudahkan lafaznya dan Allah mudahkan juga maknanya. Karena bahasa Arab. Liyahsulal maksudu minhu walintifa'u bih. Agar kita mendapatkan maksud, agar kita dapat mengambil faidah dari Al-Quran dan kita dapat uh, mengambil maksud diturunkannya Al-Quran. Yaitu Al-Quran Al-Karim diturunkan uh, maksudnya adalah untuk uh, dijadikan sebagai pedoman dalam hidup setiap muslim. Dan tidak mungkin Al-Quranul Karim kita jadikan sebagai pedoman dan kita ambil faidah darinya kalau kita tidak memahami bahasa Arab. Maka wajar jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innama yassarnahu bilisanika. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an itu lantaran dengan bahasa kamu ya Muhammad yaitu bahasa Arab. Begitu pula Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala berkata, "Wa innama tariqul hasan" ini dalam kitabnya Iktidak Usiratil Mustaqim. "Wa innama tariqul hasan i'tiyadul khitabi bil arabiyah, hatta yatalakkanaha sigaru fil makatib wa fid duwar." syiarul islami wa ahlih, ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jalan yang benar atau jalan yang baik, jalan yang baik, cara yang baik, metode yang benar adalah hanya dengan membiasakan berbicara dengan bahasa Arab. Hingga anak-anak sejak kecil telah mempelajari bahasa ini di berbagai lembaga pendidikan. sehingga tampaklah syiar Islam dan kaum muslimin. Tampaklah syiar Islam dan kaum muslimin. Dengan uh, setiap hari kita melihat uh, kaum muslimin berbahasa Arab, maka akan terlihat jelas syiar Islam dan kaum muslimin. Dan ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ini yaitu membiasakan bahasa Arab memudahkan bagi kaum muslimin untuk memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah dan memahami perkataan ulama salaf. Dan ulama salaf sebagaimana kita ketahui bahwasanya kalimat as-salaf itu kalimat yang dimutlakkan untuk uh, generasi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, dan juga uh, generasi berikutnya yang mengikuti jalan para sahabat dengan baik hingga hari kiamat nanti. Ini beberapa uh, perkataan <clears throat> ulama tafsir berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi dan juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menegaskan kepada kita bahwasanya tidak ada jalan yang dapat mengantarkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan jalan bahasa Arab. Bahkan ditambahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, begitu pula dalam memahami perkataan para ulama salaf dari generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat, tidak mungkin kita dapat memahami perkataan para ulama salaf kecuali jika kita memahami bahasa Arab. Ini pembahasan yang kedua yaitu bahwasanya dengan mempelajari bahasa Arab itu akan memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sebenarnya banyak nukil nukilan yang kita lewatkan saja begitu saja dan uh, insyaallah tabaraka wa taala mudah-mudahan dalam waktu yang dekat uh, makalah yang anak buat ini mudah-mudahan nanti bisa diterbitkan dalam bentuk buku dan uh, dan bisa kita baca seluruhnya nukilan-nukilan para ulama tersebut. Yang ketiga, di antara keutamaan e, mempelajari bahasa Arab adalah mempelajari bahasa Arab adalah salah satu usaha untuk meneladani as-salafus salih. Mempelajari bahasa Arab adalah salah satu usaha untuk meneladani as-salafus salih. Ini sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Iktira Siratil Mustaqim beliau mengatakan wa'lam anna tiyadan lughah yu'athiru fil akli wal khuluqi wad din ta'thiran qawiyan bayyina dan ketahuilah bahwasanya membiasakan diri berbahasa Arab akan berpengaruh positif kepada akal dan akhlak serta agama dengan pengaruh yang kuat dan nyata. Wa yu'athiru aidan fi musyabahati sadri hadhihi al-ummah min as-sahabati wat-tabi'in wa musyabahatihim tazidul akla wad dina wal khuluq. Dan juga berpengaruh terhadap usaha kita dalam meneladani generasi awal umat ini, yaitu generasi alafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in dan meneladani mereka, yaitu meneladani para as-salafus saleh akan menguatkan akal, agama dan akhlak. Jadi ikhwan fidina azakumullah eh, dengan mempelajari bahasa Arab ini ini adalah usaha kita untuk meneladani generasi as salafus salih, generasi sahabat dan tabi'in dan eh, eh, eh, siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Dan kita semua alhamdulillah dengan tegas kita mengatakan bahwasanya kita adalah ahlus sunnah. Kita adalah as-salafi. Kita adalah pengikut as-salafus salih. Kita berusaha untuk menyelaraskan seluruh bagian dari kehidupan kita dengan kehidupannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara jalan agar kita dapat meneladani generasi para salafus saleh, di antara jalan yang kita lewati sebagai usaha untuk meneladani generasi salafus saleh adalah dengan cara mempelajari bahasa Arab. Karena eh, semua sudah eh, mengetahui dengan pasti bahwasanya sahabat-sahabat mereka berbahasa dengan bahasa apa? Bahasa para sahabat Nabi. Bahasa Arab begitu juga generasi at-tabi'in, begitu generasi at-tabi'ut tabi'in, generasi yang yang Nabi telah sebutkan sebagai generasi terbaik dalam hadis yang sahih, khairan nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Nabi SAW berkata dalam eh, dalam hadis yang sahih, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, yaitu generasi siapa di sini? Sahabat. Thumma alladziina yalunahum, kemudian yang berikutnya lagi Thummaladina yalunahum kemudian yang berikutnya lagi. Siapa yang berikutnya setelah para sahabat? Tabi'in. Setelah tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in. Ketiga generasi yang Nabi SAW sebutkan adalah generasi terbaik umat ini. Yaitu generasi terbaik dari segi pengamalan agama. Dan e, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah generasi para sahabat. Generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Dan ketiga generasi tersebut adalah generasi yang mereka membiasakan dirinya untuk berbahasa Arab. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari bahasa Arab ini, ini, ini adalah salah satu usaha yang Allah akan nilai, yang Allah akan berikan pahala kepada kita karena ini usaha untuk meneladani generasi uh, eh, salafus saleh dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi berikutnya yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Kita break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi uh, pembahasan berikutnya. Tapi pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa poin dari apa yang disampaikan Ustaz Hamzah berkenaan dengan uh, keutamaan mempelajari bahasa Arab dan uh, alasan-alasan yang uh, begitu sangat uh, bermanfaat bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab akan kami akan dihadirkan kembali dan jelaskan pada sesi selanjutnya. Bagi Anda yang baru bergabung, pembahasan kita pada malam ini berkenaan dengan terkait motivasi dan dorongan mengapa kita belajar bahasa Arab dan uh, tadi sudah disebutkan beberapa alasan dari uh, yang diambil dan dinukil dari pembahasan atau perkataan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkenaan dengan keutamaan bahasa Arab dan alasan mengapa kita mempelajari bahasa ini yang merupakan bahasa uh, penghantar kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan sesungguhnya bahasa Arab merupakan memiliki terkaitannya erat dengan dinul Islam ini di mana Al-Quran dan As-Sunnah tertulis ya dengan bahasa Arab. Dan ada beberapa poin lagi yang insya Allah akan disampaikan Ustaz Hamzah Abbas berkenaan dengan keutamaan mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Langsung saja kita persilahkan beliau untuk melanjutkan pembahasan ini. Dan bagi para pendengar roja, bagi Anda yang ingin bertanya, kami sampaikan, silahkan Anda bisa sampaikan di pesan singkat di 0819 896543 dengan format nama, alamat, kemudian pertanyaan. Dan kepada Ustaz Hamzah, falyatafadhal mashkura Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa maulah wa ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang keutamaan mempelajari bahasa Arab. Uh, yang keempat, di antara alasan e, mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab adalah karena bahasa Arab adalah e, mempelajari bahasa Arab adalah salah satu usaha menegakkan syiar Islam. Bahkan kita akan baca beberapa penjelasan para ulama nanti bahwasanya syiar Islam yang paling agung adalah bahasa Arab. Maka dengan seseorang mempelajari bahasa Arab berarti dia e, telah berusaha untuk mengagungkan syiar Islam. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Islam, maka ini adalah tanda ketakwaan. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala Allah Subhanahu wa taala firman, "Dzalika wa may yu'azzim Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya. Jadi barang siapa yang menggangkungkan syiar-syiar Islam, syiar-syiar Allah, maka ini merupakan tanda ketakwaan di hati seseorang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, فَإِنَّ الْلِسَانَ الْعَرَبِيَّ syiarul islami wa واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون Sesungguhnya bahasa Arab adalah syiar Islam dan kaum muslimin. Sesungguhnya bahasa Arab adalah syiar Islam dan kaum muslimin. Dan bahasa adalah syiar ter teragung yang ada pada setiap umat. Bahasa adalah syiar teragung yang ada pada setiap umat. Maka syiar teragung pada umat Islam adalah bahasa Arab yang dengannya yang dengan bahasa itu uh, eh, al umam allati biha yatamayyazun mereka menjadi umat yang istimewa maka ketika seorang muslim mempelajari bahasa Arab dan uh, setelah dia mampu untuk uh, berbicara bahasa Arab dia membiasakannya maka berarti dia telah berusaha untuk menegakkan syiar Islam dan menyebarkan syiar kaum muslimin dan ini sekali lagi sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam, maka ini merupakan tanda ketakwaan dalam hati e, orang tersebut. Semoga Allah tabaraka wa taala memasukkan kita ke dalam orang-orang tersebut yaitu yang mengagungkan syiar-syiar Islam dan dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kelima, kita ringkas di antara hal yang menunjukkan betapa utamanya mempelajari bahasa Arab itu adalah karena dengan mempelajari bahasa Arab ini adalah salah satu upaya. Mempelajari bahasa Arab itu adalah salah satu upaya dari sekian banyak upaya. Dan salah satu sebab dari sekian banyak sebab untuk mengembalikan kemuliaan Islam. Dan sebaliknya meninggalkan bahasa Arab tidak memperdulikannya, tidak mempelajarinya, maka ini salah satu sebab dari sekian banyak sebab jatuhnya umat Islam dalam kehinaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah saw bersabda, jika tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Nabi Shallallahu bersabda, jika kalian berjual beli dengan cara ainah, Cara inah ini ringkasnya dia adalah cara cara yang jual beli yang terkandung dalamnya riba. Dan riba adalah haram. Jika kalian berjual beli dengan cara inah yaitu cara riba dan kalian memegang ekor-ekor sapi dan kalian ridho dengan bercocok tanam, maksud daripada memegang ekor sapi dan ridho dengan bercocok tanam maksudnya begitu sibuknya dengan kehidupan dunia Begitu sibuknya kaum muslimin dengan mencari penghidupan dunia sehingga lupa kepada kewajiban-kewajiban sampai mereka meninggalkan wataraktumul jihad dan sampai kalian meninggalkan jihad sallallahu alaikum dhulla niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan kalimat dhulla itu maksudnya dha'fan wa mahinan dhaif wa mahin lemah dan mahin dan terhina Allah akan menimpakan kepada kalian, Allah akan menimpakan kepada kaum muslimin kehinaan dan kelemahan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabutnya. Hatta tarji'uhu ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis ini sahih, eh, diriwayatkan Imam Abu Daud dan Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilatul ahadith as-sahihah. Dari hadis yang kita bacakan tadi, dan kalau antum lihat penjelasan para ulama berkaitan dengan hadis ini, diantaranya ada buku kecil yang antum bisa baca. Yaitu buku sebenarnya ini bukan buku, dia adalah asalnya ceramah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani di Yordania ketika beliau menyampaikannya di depan para mahasiswa di Universitas Yordania. Beliau sampaikan uh, ceramah uh, ke, di depan para mahasiswa ini Lalu ceramah ini dibukukan menjadi satu buku yang berjudul At-Taswiyatu wa Tarbiyatu wa Hajatul Muslimina ilaihima. At-Taswiyatu wa Tarbiyah wa Hajatul Muslimina dan uh, hajat butuhnya kaum muslimin ilaihima kepada kedua hal tadi yaitu at-taswiyah wa tarbiyah. Inti daripada buku itu bahwasanya maksud daripada uh, Allah tidak akan mencabut kehinaan sampai kita kembali ke agama kita adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Allah tidak akan mencabut kehinaan ini dari kaum muslimin sampai kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman As-Salafus salih. Dan sudah disebutkan tadi di awal pembicaraan kita tentang keutamaan mempelajari bahasa Arab. Bahwasanya dengan mempelajari bahasa Arab kita akan dimudahkan memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan akan dimudahkan kita untuk memahami perkataan para ulama salaf Antum lihat kaitannya hadis ini dengan pembahasan sebelumnya. Antum lihat kaitannya? Kelemahan dan kehinaan tidak akan dicabut dari kaum muslimin sampai kita kembali kepada agama kita. Dan apa maksud uh, kita kembali ke agama kita? Yaitu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang yang benar. Yaitu pemahaman as-salafus salih. Dan kalau kita lihat kaitannya dengan pembahasan yang tadi di awal, bahwasanya tidak mungkin seorang muslim dapat memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan jalan memahami bahasa Arab. Begitu pula tidak akan bisa kita memahami perkataan para ulama salaf tanpa kita memahami bahasa Arab. Maka cara kita kembali ke agama kita yaitu dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar yaitu dengan salah satunya dengan cara kita mempelajari eh, bahasa Arab. Sehingga kebalikannya, jika kita meninggalkan bahasa Arab, tidak memperdulikan bahasa Arab, bahkan lebih mengutamakan bahasa yang lain daripada bahasa Arab. Ya ini sekarang yang terjadi. Banyak kaum muslimin yang uh, gengsi belajar bahasa Arab. Malu belajar bahasa Arab. Bahkan kalau dia belajar bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau bahasa Jerman, begitu bangganya dia mengatakan saya kursus di uh, lembaga kursus fulan yang di situ mengajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Atau sekarang ini sedang ngetren bahasa Jepang juga bahasa dan juga bahasa Mandarin. Lihat kaum muslimin disibukkan dengan bahasa-bahasa yang yang yang sebenarnya tidak begitu penting dalam kehidupannya. Justru meninggalkan bahasa yang menjadi salah satu salah satu sebab kaum muslimin akan kembali meraih kemuliaan dan eh, tercabutnya dari diri mereka kehinaan dan kelemahan. Kemudian yang berikutnya uh, di antara <clears throat> sebab mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab adalah yang keenam karena di antara sebab munculnya bid'ah dan jatuhnya seseorang ke dalam syubhat-syubhat pemikiran adalah kebodohan terhadap bahasa Arab. Ana ulang, di antara sebab munculnya bid'ah dan jatuhnya seseorang ke dalam syubhat-syubhat pemikiran karena karena kebodohan dia terhadap bahasa Arab. Al-Imam syafii rahimahullahu taala berkata, antum bisa lihat perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Risalah halaman 15, beliau mengatakan <clears throat> لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها Al-Imam Syafi'i mengatakan tidaklah memahami secara umum ilmu Al-Quran, tidaklah akan paham tentang ilmu Al-Quran seseorang yang jahil terhadap bahasa Arab. Orang yang jahil terhadap bahasa Arab maka tidak tidak paham dia Al-Quran. Secara umum dia tidak paham Al-Quran. Atau paling tidak dia akan menggantungkan dirinya dengan terjemah. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang tidak paham bahasa Arab itu dia tidak memahami ilmu Al-Quran secara umum. Orang yang jahil terhadap bahasa Arab, jahil terhadap luasnya bahasa Arab. Jahil terhadap banyaknya perubahan-perubahan. Jahil terhadap kedalaman maknanya serta keluasan rinciannya. Maka orang seperti ini tidak paham ilmu Al-Quran. Dan barang siapa yang, yang mengetahui bahasa Arab akan hilang darinya syubhat-syubhat, yaitu kerancuan pemikiran akan hilang dari syubhat-syubhat yang menimpa orang yang jahil terhadap bahasa tersebut. Ini orang yang paham bahasa Arab itu tidak akan gampang ditipu. Kebalikannya orang yang tidak tidak paham bahasa Arab itu dia gampang ditipu. Orang yang paham terhadap bahasa Arab dia tidak akan tertipu dengan syubhat-syubhat pemikiran. Kebalikannya orang yang jahil terhadap bahasa Arab dia akan gampang tertipu dengan syubhat-syubhat pemikiran. Begitu pula Imam Syafi'i berkata dalam uh, kitab yang lainnya dan ini di, dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti menukil perkataan ini dalam kitabnya Saunul Mantik. Beliau mengatakan, yaitu Al-Imam Syafi'i mengatakan, Ma jahilan nas walakhtalafu Tidaklah manusia itu bodoh dan saling berbeda pendapat. Tidaklah manusia itu bodoh dan saling berbeda pendapat illa litarkihim lisan al-Arab melainkan disebabkan mereka meninggalkan bahasa Arab wa mailihim ila lisani Aristoteles dan mereka condong mempelajari bahasa Aristoteles. Itu bahasa eh, siapa Aristoteles? Orang Yahudi apa orang orang Romawi? Romawi ini? Hah? Yunani. Karena pada zaman Imam Syafi'i begitu banyaknya ilmu-ilmu dari yang ditransfer dari bahasa-bahasa eh, Yunani ke bahasa Arab. Mulai saat itu banyak kaum muslimin yang menyibukkan dirinya dan condong kepada bahasa itu dan lupa meninggalkan basar Maka disebutkan di sini orang seperti ini dia orang yang bodoh dan pasti akan sering berbeda pendapat. Maka Al-Imam As-Suyuti mengomentari perkataan Imam Syafi'i ini dengan mengatakan Al-Imam Suyuti mengomentari perkataan Imam Syafi'i wa qad wajadtu salafa qabla Syafi'i asharu ila ma ashara ilaihi min anna sabab al-ibtida'i al-jahlu bilisanil Arab. Wa qad wajadtu salaf sungguh saya telah mendapati para ulama salaf qabla Syafi'i, mana qabla Syafi'i? Sebelum Imam syafii asyaru ila ma asyara ilaih. Mengisyaratkan seperti apa yang diisyaratkan Imam syafii Min anna sabab al-ibtida al-jahlu bilisanil Arab. Bahwasanya sebab munculnya bid'ah adalah kebodohan terhadap bahasa Arab. Dan ada ada ada satu pengalaman nyata dalam kehidupan kita. Itu pernah e, eh, satu saat saya menemui e, seseorang yang diuji oleh Allah dengan anaknya yang sulit berbicara, agak-agak gagu, sulit berbicara. Orang ini sudah berusaha pergi ke berbagai macam spesialis, dokter-dokter spesialis, nah, tapi belum ada perubahan. e, operasi dia laksanakan, terapi apa saja dia dia jalani sampai dia putus asa akhirnya dia uh, beralih dan pindah ke eh, pengobatan-pengobatan yang sifatnya dukun dan paranormal. Dan kita tahu bahwasanya sekarang ini banyak dukun dan paranormal itu kedoknya sebagai ustadz. Kita temukan di di zaman kita ini musibah yang besar, dukun, paranormal, kedoknya ustadz. Dia manggilnya ustadz. Orang ini memanggil orang itu ustadz. Dia satu saat setelah sholat isya atau setelah sholat maghrib saya saya lupa setelah kita selesai sholat maghrib atau isya orang itu tiba-tiba saja dia mengeluarkan uh, apa namanya selembar kertas dari pecinya lalu dia bilang Ustad <clears throat> sambil me me menyodorkannya ke saya kertas itu Ustad ini uh, amalan dari Ustaz saya kalau saya baca setelah sholat wajib uh, eh, beberapa kali saya lupa beberapa kali kalau kita saya baca surat ini atau bacaan ini maka akan sembuh anak saya dalam beberapa bulan atau beberapa minggu atau beberapa pekan. Saya buka kertas tadi ternyata saya temukan itu adalah uh, cuplikan uh, ayat terakhir dari surat Al Imran. Siapa yang hafal ayat terakhir surat Al Imran? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Begitu redaksi aslinya. Ya ayuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasabiru dan kuatkan kesabaran. Warabitu dan warabitu artinya di antara maknanya adalah berjihad. Warabitu wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun agar kalian beruntung. Begitu redaksi aslinya dalam surat uh, ayat terakhir surah Al-Imran. Tapi Ustadz ini walau alam dia sengaja atau tidak sengaja memplesetkan ayat tadi Redaksinya jadi begini sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa warabitu wasyaqullaha la'allakum tuflihun. Apa yang berubah di situ? Kalimat wattaqullah dia rubah menjadi wasyaqullah. Dan apa arti asyaqullah? Dan durhakailah Allah la'allakum tuflihun agar kalian beruntung. Segera saya ambil kitab Al-Quran yang paling besar Quran itu. Ini Pak. Ini adalah cuplikan ayat yang salah. Tapi dari dari dari uh, mimik muka orang ini dia tidak tidak begitu peduli. Dia tidak begitu peduli dan tidak begitu tertarik dengan apa yang saya tunjukkan. Karena orang ini tidak paham baca Al-Quran, tidak paham bahasa Arab. Maka orang seperti ini benarlah kata Imam Al-Syafi'i, orang seperti ini korban bisa korban penipuan. Lihat kaum muslimin sekarang, banyak yang pakai raja, apa itu rajah jimat-jimat itu? Eh, kalau kita lihat jimat-jimat raja itu tulisannya apa? Tulisan Arab semua, alif, ba, dan seterusnya. Uh, semua bahasa Arab dan kaum muslimin berhususon dengan bahasa Arab. dia ya tidak. Wah, ini bahasa Arab pasti benar. Padahal tidak semua yang berbahasa Arab itu benar. Nah, orang yang siapa siapa yang yang yang yang tahu ini benar ini salah? Siapa yang tahu? Orang yang paham bahasa Arab. Maka benarlah kata Imam Syafi'i di antar sebab seseorang jatuh ke dalam kerancuan pemikiran, bahkan jatuh kepada kesyirikan orang ini kan. Bahkan para ulama sepakat barang siapa yang merubah satu huruf saja atau satu ayat saja dalam Al-Quran kafir. Jatuh ke dalam kekufuran tapi dia tidak tahu. Ya mudah-mudahan Allah SWT mengampuni orang ini dan memberikan hidayah kepadanya. Ini uh, kiranya pembahasan terakhir, walaupun sebenarnya masih banyak eh, alasan-alasan uh, lain yang uh, disebutkan dalam makalah yang saya buat ini. Mudah-mudahan itu sudah cukup dan mudah-mudahan ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk tetap uh, istiqamah, tetap sabar dalam mempelajari bahasa Arab dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, memberikan kita kesabaran, memberikan kita uh, kekuatan untuk terus melanjutkan mempelajari bahasa Arab ini. Demikian dari Ana. Nah, kita buka uh, tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Pendengar ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Hamzah Abbas berkenaan dengan uh, beberapa faidah dan keutamaan di dalam mempelajari bahasa Arab dan begitu sangat banyak hakikatnya. Namun keterbatasan waktu yang ada, Ustaz hanya bisa menyampaikan beberapa poin dari apa yang uh, beliau nukilkan dari uh, penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan uh, keutamaan dan fadilah mempelajari bahasa Arab. Dan sebelumnya, kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya di line telepon 0218236543. Kita sudah ada satu penelpon. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa di mana? Saya bawa dari Cibitung. Silahkan. Uh, ah, saya mau nanya Pak, uh, bisa nggak apa ya ada cara ulang tapi tentang belajar bahasa Arab ini di sore hari itu di Raja Rojanya dari awal yang pertama saya baru saya pengen bisa belajar bahasa Arab. Baik, itu saja. Iya. Yeah. Gitu, ya, jazakallah khair atas pertanyaannya atau sarannya untuk uh, yang ada di Cibitung insyaallah akan kami konfirmasikan ya untuk pengulangan bahasa Arab jilid yang sebelumnya jilid 1 dan insyaallah ketika dan insyaallah apabila ada informasi yang sudah cukup matang berkenaan dengan jadwal siaran ulangnya akan kami informasikan melalui radio Roja ini dan kita mohon kepada Allah kemudahan dan Eh, keluangan waktu yang ada di jadwal radio kita ini insyaallah taala. Baik, kita berikan pertanyaan atau sesi pertanyaan yang kedua bagi pendengar radio yang ada di rumah. Tafadhol di 823 6543. Dan sebelumnya kami akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat saja. Ya. Dari Umu Aida di BSD, Ustaz apakah cara terbaik untuk mengajarkan bahasa Arab kepada saudara-saudara kita yang sama sekali belum pernah belajar bahasa Arab? Apakah mulai dari nahwu atau menghafal kata-kata baru atau bisakah sebatas atau dengan cara melalui terjemahan Al-Qur'an prakata? Jazakallah khair. Nah, e, sebenarnya metode pembelajaran bahasa Arab itu bervariasi dan banyak sekali. Dan kalau kita lihat eh, banyak lembaga-lembaga kursus memberikan e, tawaran yang masing-masing yang yang kiranya insya Allah bagus buat kaum muslimin. <clears throat> ada yang melalui nahu dan sorf ada yang melalui uh, misalnya yang kita pernah lihat sistem paket itu mempelajari terjemah uh, Al-Qur'an per lafaz. Uh, ada juga yang yang seperti metode yang kita ajarkan di radio ini dan wallahu alam uh, sepengetahuan saya dan sepanjang pengalaman kita dalam mengajari mengajar bahasa Arab ini uh, kiranya yang paling mudah insya Allah adalah ya apa yang kita lakukan di radio, ini yaitu dengan cara Eh, memperbanyak kosakata eh, yaitu dengan dengan memberikannya melalui uh, <clears throat> satu cerita satu dialog dan metode-metode yang lain yang uh, kita sampaikan di radio ini dan uh, mudah ini uh, metode yang paling dan paling mudah uh, sesuai dengan uh, kadar pengetahuan kaum muslimin sekarang ini yang rata-rata pemula dalam mempelajari bahasa Arab maka untuk pemula kiranya wallahu alam uh, yang paling tepat adalah seperti yang kita lakukan saat ini walaupun lama walaupun lama karena kita sudah terhitung dari tahun 2007 sudah tiga tahun lebih. Tapi insya Allah Taala eh, semua usaha kita tidak sia-sia akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap detik setiap menit yang kita lalui untuk mempelajari dinul Islam ini dan insya Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan dan uh, kesabaran. Wallahu a'lam Oke Kesempatan yang kedua kita berikan kesempatan bagi pendengar rujangan di rumah ya silahkan sudah masuk. Tolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa di mana? Di mana, Pak? Yang di Bekasi. Taib, silahkan. Uh, mau nanya ini aja, Pak. Sedikit. Uh, ada Pak Ustad membacakan di dalam surat Yasin ya. Uh, itu kan yang sebenarnya itu ada tulisan cermin. Yang tulisan itu, yang uh, bacaan dibilang itu sebenarnya itu dibilang atau dibilang itu karena ada seorang ustaz itu membacakan itu saya agak ragu ah, gitu itu seperti aja Ustaz ya, terima kasih Assalamualaikum iya, Assalamualaikum warahmatullahi Apa apa ayatnya berapa Pak ya? ya bisa disebutkan ayatnya? Uh, yang ada iya yang punya ada gini aja yang dibilang kasiro itu sebenarnya tuh dibilang kasiro pak dibilang kasiro iya yang eh, untuk pertanyaannya kami mohon maaf di uh, tunda dulu untuk pertanyaan anda bisa sampaikan di pelajaran tajwid mohon maaf bapak ya dan kita berikan kesempatan kedua untuk pendengar roja yang ada di rumah ada satu pertanyaan saya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Ustaz, benarkah bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab? Ya memang disebutkan dalam satu hadis, tapi uh, hadis ini setelah diteliti oleh para ulama, hadis ini maudhu. Hadis ini palsu dan antum bisa lihat penjelasannya, yaitu hadis tentang uh, bahwasanya lughatu ahli jannah uh, eh, al-arabiyah, bahwasanya bahasa penghuni surga adalah uh, bahasa Arab ini hadis ini sekali lagi hadis palsu maudhu dan antum bisa lihat penjelasannya di silsilatul ahadits as sohiha nomor berapa tadi? Eh, silsilatul ahadits ad-dhaifah nomor 161. 161. 161. Untuk bisa baca penjelasannya di kitab Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah karangan uh, eh, Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani nomor 161. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kesempatan yang berikutnya kami berikan di pendengar roja di rumah silakan. Fadal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Dengan Ahmad dari Jatiwaringin. Silakan Pak Ahmad. Ya, Anda mau tanya kalau untuk privat itu bahasa Arab di roja itu ada nggak ya? Alhamdulillah. itu saja Pak. Iya itu ada. Ya. Alhamdulillah. Ya, ya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk privat dan informasi uh, pembelajaran bahasa Arab Anda bisa konfirmasi langsung ya dengan clue di 8233661 kami sampaikan di 8233661 atau di 7143923 di 714 Namun kami sampaikan kesempatan ini juga salah satu uh, kursus yang bisa Anda ikuti kuliah Sabtu Ahad yang diselenggarakan di uh, Masjid Al barakah dan uh, di Radio Roja juga dengan program tak khusus selama kurang lebih dua tahun di mana pelajaran yang salah satu merupakan titik poin pembelajaran yaitu bahasa Arab dan ini terbuka untuk ikhwan dan untuk akhwat masih ada kesempatan bagi anda yang belum mendaftarkan diri silahkan dan untuk informasi lebih lanjut silahkan anda bisa menghubungi di 8233661 Taib, kami berikan kesempatan mungkin yang satu penelpon terakhir ya di 82336 uh, 8236543. Silahkan, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa di mana? Ibu Iksan. Masuk juga. Taib, silahkan Umu. Eh, Aku di kan? Afwan kurang jelas Umu, pertanyaannya silahkan. Eh, ini eh, mau nanya kamus yang bagus itu apa namanya yang mudah dipahami gitu. Taib, itu saja Umu. Ya, iya. itu aja. Assalamualaikum ah, warahmatullahi wabarakatuh. Kamus bahasa Arab kalau saya boleh mengusulkan uh, untuk Ummu Ihsan ini kalau boleh saya usulkan Al-Mu'jam Al-Wasit. Kamus bahasa Arab yang diterjemahkan dengan bahasa Arab juga. Nah ini sebagai sekali lagi sebagai pembelajaran untuk Ummu Ihsan. Karena mengingat Ummu Ihsan sudah mengikuti pembelajaran bahasa Arab kita sejak uh, sejak beberapa tahun lalu. Kiranya bisa dipakai buku, buku itu. Al-Mu'jam Al-Wasit yaitu kamus bahasa Arab yang diterjemahkan dengan bahasa Arab juga atau nah, uh, eh, kalau eh, tidak memungkinkan maka bisa misalnya kamus-kamus lain dan yang masyhur misalnya ada kamus Al Munawwir atau ada kamus yang lebih kecil lagi yaitu kamus uh, apa itu yang warna hijau Mahmud Yunus atau Muhammad Yunus Mahmud Mahmud Yunus dan nah, beberapa kamus-kamus lain yang kiranya bisa di bisa dibeli wallahu alam bisawab Baik, kita akan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh secara pengajaran bahasa Arab pada anak balita saat dari Ummu Hisam di Kerawang. Hmm. Anak balita. <laughs> ya kalau kita di TK misalnya atau di SD itu harus banyak menggunakan ini uh, apa namanya uh, alat peraga. Karena biasanya anak sumur itu biasanya akan lebih tertarik kalau adanya gambar lalu adanya uh, audio video itu itu uh, penting Nah, kan? atau kalau kita terbatas eh, terbatas eh, medianya mungkin dengan lisan saja di apa diulang-ulang berkali-kali tidak tidak usah banyak-banyak mungkin dalam sehari misalnya satu kata misalnya biasa diulang lagi dan begitu seterusnya. Nah, pasti anak umur eh, balita ini harus disampaikan dengan metode yang sangat menarik dan tadi diantaranya dengan cara media-media yang menarik apa gitu media gambar atau media audiovisual dan yang lainnya. Wallahualam. Dan tentunya orang tuanya terlebih dahulu Ustaz ya. Orang tuanya terlebih dahulu ya harus iya. paham bahasa Arab juga nah. Ini yang penting nah. Ustaz, ada satu pertanyaan terakhir mungkin kita angkat ya mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada. Assalamualaikum warahmatullah dari Hamid di Kerawang. Saya tolong beri nasihat kepada kami para syabab untuk uh, semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Jazakallah khair. Nah. uh, yang pertama Antum ya eh, kalau kita perhatikan apa yang sudah disampaikan tadi nukilan-nukilan para ulama tadi kalau antum ingat-ingat dan antum catat ini bisa menjadi eh, pendorong. Ya dan yang lainnya banyak sebenarnya banyak banyak cara-cara dan sebab. Dan yang terpenting adalah memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar ya diberikan kesabaran dan istiqomah setelah kita uh, berusaha dan membaca nukilan dan para ulama tentang uh, betapa utamanya mempelajari bahasa Arab ini kemudian uh, tentu saja antum akan rasakan manfaatnya di kehidupan sehari-hari karena kalau orang bisa bahasa Arab ya, itu kan masya Allah ikhwan orang bisa bahasa Arab itu bisa membaca Al-Quran tanpa harus uh, apa namanya tergantung dengan terjemah bahkan nanti bisa langsung membaca tafsirnya yang dijelaskan para ulama kita baik dalam tafsir tafsir Ibn Said dan tafsir Ibn Katsir atau tafsir-tafsir yang lainnya dari kalangan ulama ahli sunnah. Kemudian ini, ketika kita membaca suatu hadis kita, kita tidak lagi juga mengandalkan dengan terjemah tapi langsung bisa membacanya penjelasannya dari para kita ulama dalam bahasa Arab. Nah ini kalau kita uh, belajar akan akan akan kita rasakan manfaat-manfaat ini. Nah mudah-mudahan ini ini bisa menjadi uh, pendorong uh, uh, yang lain dan yang utama tadi saya sebutkan adalah dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran, diberikan istiqamah dan diberikan kekuatan untuk terus mempelajari bahasa Arab ini. Satu lagi Ustaz. Ya? Nah. Tip. Satu lagi kita angkat uh, <clears throat> dari Ummu Aisyah di Karawang. Dengan keterbatasan jarak dan waktu, bolehkah kita belajar bahasa Arab Ustaz ke, uh, bukan kepada Ustaz yang ahlu sunnah? Apabila kita dapati keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kita tidak dapatkan, mungkin jauh jaraknya atau lain sebagainya, bolehkah kita mengambil ilmu belajar bahasa Arab dari ustadz atau ustazah yang memang kita lihat tidak berada di atas manhaj salaful ummah? Jazakallah khair. Nah, e, pertama ini sangat berbahaya. Mengambil ilmu dari ahlu bidah ini sangat berbahaya karena bisa bisa jadi ketika dia mengajarkan bahasa Arab di sela-sela mengajar bahasa Arab itu dia masukkan sedikit demi sedikit pemikiran-pemikiran dia pemikiran-pemikiran dia yang sesat. Nah ini ini bisa jadi bahkan menjadi e, pintu masuk yang tidak terasa buat buat buat antum. Maka e, jika memungkinkan maka kita ambil ilmu dari ulama ahlus sunnah, para asustad dan para dai yang kita kenal, e, dai dan ustadz yang ada di barisan ahlus sunnah dan as-salafus Uh, jika tidak memungkinkan maka mungkin bisa melalui radio roja ini atau mudah-mudahan ke depan nanti Allah mudahkan misalnya kita sebarkan eh, pembelajaran uh, jilid pertama melalui CD MP3 atau yang lainnya. Ya, dan ini mudah-mudahan menjadi uh, menjadi jalan keluar daripada kita mengambil ilmu dari para ahli bidah karena ini sangat berbahaya. Nah, mullah walam bisawab. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika salah maka datang dari saya dan dari syaitan dan saya memohon kepada Allah ampunan atas segala kesalahan dan saya menarik semua perkataan saya yang salah. Subhanallah hamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.